amma ba'd kita <clears throat> pada awal bulan Ramadan tahun 1423 ini memulai kajian tentang akidatus salaf ashabul hadis yaitu akidah salafun salih dari kalangan ashabul hadis kita langsung saja. Mudah-mudahan buku ini selesai selama bulan Ramadan. Ya. <clears throat> langsung kepada Mu'taqad Ashabil hadith fi Sifatillah. Mu'taqad Ashabil hadith fi Sifatillah. Keyakinan-keyakinan ahli ashabul hadith dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang punya buku ada kan? yang terjemah keyakinan ashabul hadis adalah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sebelum kita membahas ya, buku ini adalah buku yang ditulis oleh ulama terdahulu yaitu sekitar tahun 3449 Hijriah atau abad yang kelima. Abad yang kelima dari Hijrah dan beliau penulis buku ini bernama Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman as As-Sabuni. Bukan as As-Sabuni yang sekarang. Beda antara Sabuni sekarang dengan Sabuni yang terdahulu. Kalau Sabuni yang terdahulu itu seorang imam besar, ulama besar. Ya, itu saja. Kata beliau, Qala Syekh Abu Uthman, berkata Syekh Abu Uthman, Kultu, aku berkata, wabillahi taufiq. Dengan meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitab was sunnah hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walir rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwa Sesungguhnya ashabul hadis adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini adalah ciri daripada ashabul hadis, yaitu senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi sunnah yang mana? Yaitu sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Bukan cuma setiap sunnah saja. Ya, karena banyak sunnah Rasul ini yang disebarkan di tengah-tengah umat ini ya dari hadis-hadis maudhu hadis-hadis palsu ya demikian pula hadis-hadis yang ba'if. nah ini maka yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan sudah disebutkan tadi Rasulullah SAW sabda taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma in tamassaktum bihima aku tinggalkan untuk kalian kata beliau dua hal kalau kalian senantiasa berpegang dengan dua hal ini, kalian tidak akan sesat. Apa itu kitab Allah dan sunnah sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jadi, ciri khusus ashabul hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka adalah firqatun najiyah, golongan yang selamat. Yaitu mereka yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Mudah-mudahan Allah menjaga orang-orang yang hidup dari mereka dan menyayangi orang-orang yang mati di antara mereka. Beliau di sini mendoakan ashabul hadis. Karena memang mendoakan mereka adalah sebuah keharusan. Kenapa? Karena ashabul hadislah orang-orang yang senantiasa tegar di atas kebenaran di atas yang hak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, mereka yang senantiasa memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Mereka yang senantiasa menghidupkan apa yang ditinggalkan oleh manusia berupa sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kehidup mereka adalah gonima untuk kaum muslimin. Ya, dan matinya mereka merupakan musibah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud mautul alim sulmatun la la yasudduha al lail wan nahar. Ya, matinya orang alim yang senantiasa berpegang kepada Quran dan Sunnah itu musibah yang tidak bisa diganti oleh apapun ya. Jadi matinya orang alim itu musibah besar. Karena apa? Dengan matinya orang alim berarti pergi ilmu. Kalau ilmu itu sudah pergi, manusia dalam kejahilan. Tidak tahu lagi mana yang hak, mana yang batil. Kalau musibah bencana alam masih mending. Ya, paling banter juga hilang itu harta benda. Tapi kalau orang alim yang alim terhadap Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih yang meninggal itu musibah dunia akhirat. Maksudnya apa akan tersebar kejahilan. Maka ini yang merupakan ciri khusus. Kemudian kata beliau, yashhadun semuanya mereka bersaksi lillahi kepada Allah bil wahdaniyah dengan keesaannya. Walir Rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah dan juga mereka menyaksikan ya akan kerasulan dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'rifuna rabbahum bisifatihi allati biha wahyuhu wa dan mereka mengenal Tuhan mereka dengan sifat-sifatnya. Jadi ini sifat yang pertama yaitu mengenal Allah. Kalau mengenal Allah itu tidak cukup kalau dikatakan Allah itu Tuhan saya yang menciptakan langit dan bumi. Tidak cukup. Kenapa? Karena orang musyrikin zaman dahulu juga mengenal Allah dengan pengenalan seperti itu. Ya, di dalam ayat Allah Allah berfirman mensinyalir wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau orang-orang musyrikin itu bertanya eh, ber, ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang musyrikin pada zaman dahulu tahu siapa Allah. Tapi sebatas apa? Sebatas bahwa Allah itu yang menciptakan mereka saja. Maka orang beriman ya harus beda. Orang beriman tidak boleh seperti orang musyrikin. Maka kita pun harus mengenal Allah itu betul-betul mengenal Allah. Ya, bagaimana kita mau cinta pada seseorang kalau kita belum kenal? Maka kalau kita mau cinta, kenali dulu. Kenali Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal apa semakin kita mengenal Allah semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap mukmin. Makanya kewajiban yang pertama seorang mukmin itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Dengan sifat-sifat yang diturunkan oleh wahyu, ya, yang disebutkan oleh wahyu أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحة به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كتب اليوم ya bahwa <clears throat> mengenal Allah itu adalah dengan cara mengenal sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam wahyu atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang dinukul dinukil oleh rawi-rawi yang thiqat. Maka mereka senantiasa men, menetapkan ya, sifat-sifat ya, Allah dan nama-nama Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi Nah ini, kemudian beliau menyebutkan <clears throat> hal yang harus dijauhi, hal yang harus dijauhi dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata beliau, wala ya'taqiduna tashbihan. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluknya. Contohnya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa Allah itu bersemayam di atas arsh. Ar-Rahmanu al arsh istawa. Maka jangan kita berpikir gimana ya. Hmm. Ya mensifat Allah itu bersemayam apa duduk, apa sila, apa nempel, apa nggak tahu. Ya, jangan sampai kita itu terpikir seperti itu. Atau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya apa artinya diserupakan dengan makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsh, berarti Allah berada di tempat. Nah ini sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Maka kita katakan Allah bersama yang di atas ars. Tapi tata caranya Allah yang maha tahu. Ya, karena Allah bersama yang di atas ars, dalil-dalilnya bukan cuma dari Quran saja, dari sunnah dan juga ini kesepakatan para ulama dari salafun salih, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya. Demikian pula disebutkan dalam ayat Ya awalam yarau anna khalaqnahum anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Ya. Tidakkah mereka mau melihat bahwa kami menciptakan buat mereka apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kami? Maksudnya tangan di sini adalah bahwa Allah mempunyai disifati mempunyai tangan. Tapi apakah Allah tangannya seperti tangan kita? Enggak mungkin. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Coba adakah sama enggak antara tangan, tangannya kerak dengan tangannya manusia? Beda. Kalau antar makhluk saja sudah berbeda, bagaimana makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan juga Allah berfirman Tajribi ayunina. Ya. Ketika mensifati tentang Nuh di mana perahu Nuh itu berlayar kata Allah Tajribi ayunina. Ya. <clears throat> Dia apa? perahu itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Disebutkan di situ bahwa Allah disifati mempunyai mata. Tapi bagaimana mata Allah seperti kita? Tidak. Ya. Kalau mata gajah dengan mata manusia sudah beda. Bagaimana mata Allah dengan mata mata makhluk? Demikian pula disebutkan bahwa Allah mempunyai wajah. Tapi apakah wajah Allah itu sama dengan makhluknya? Tidak boleh. Kalau ada orang disifat, disamakan dengan wajah binatang tidak akan mau. Coba siapa yang ngatain wajah kamu kayak monyet, pasti marah dia. Ya. Wajah kamu tuh persis dengan gajah, marah dia. Allah juga marah. Kalau Allah wajahnya diserupakan dengan makhluknya, siapa yang mau? Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala makanya telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Ya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Ini akidah yang harus kita pegang erat-erat. Karena ini yang diyakini oleh Rasulullah, diyakini oleh para sahabat, diyakini oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Kemudian kata beliau fayaqulun innahu khalaqa Adam biyadih kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza wa jalla min azza min qail qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai mereka ashabul hadis ahlu sunnah wal jamaah berkata sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dengan tangannya Sebagaimana firman Allah, "Qala ya iblis," berkata Allah Subhanahu wa taala, "Ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjud?" Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud? Lima khalaqtu biyadayya. Ya, <clears throat> kepada apa-apa yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Artinya bahwa Allah menciptakan Adam dan membentuknya dengan dua tangan Allah. Sebutkan oleh para ulama bahwa ini merupakan keutamaan manusia. Karena Allah menciptakan makhluk selain manusia itu dengan perkataan kun fayakun. Jadilah maka menjadi. Beda dengan Adam. Adam itu Allah ciptakan langsung dengan tangan Allah. Ya, yang diambil dari saripati tanah, dari dari, tanah lihat, kemudian dibentuk oleh Allah, kemudian ditiupkan kepada ruh. Ini keutamaan Adam dan ini keutamaan manusia. Makanya manusia itu mempunyai keutamaan besar. Artinya mempunyai keistimewaan lah. Ya. Allah Subhanahu berfirman dalam surat At-Tin. Apa? Hah? Surat At-Tin. wat wa zaitun wa tur sinin wa hadzal baladin amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Fi asani takwim kata Allah. Bentuk yang sangat sempurna. Tapi karena manusia kufur, apa yang terjadi? Summa radadnahu asfala safin. Kemudian kami kembalikan dia ke, kepada apa? Tempat yang paling hina. Karena apa? Banyak kufur. Kemudian kata beliau, ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله dan mereka ahlu sunnah tidak memalingkan ya perkataan Allah tersebut dari tempat dari maknanya yang benar dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tangan ini adalah nikmat atau maksud dua tangan ini adalah kekuasaan. Nah, ini merupakan penafsiran atau takwil yang batil. sunnah mengatakan ketika menghadapi ayat itu, mereka mengatakan, ya kita menetapkan bahwa Allah mempunyai tangan, akan tetapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Beda dengan kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kaum Mu'tazilah itu adalah firqah yang dibangun oleh Wasil bin Atha. Demikian dan Jahmiyah adalah yang di, firqah yang dibangun oleh Jaham bin Safwan mereka menyatakan bahwa Allah tidak disifati dengan sifat. Kemudian mereka mentakwil ayat-ayat sifat tersebut. Kata mereka, yang dimaksud dengan ayat ini biadaya dengan dua tangan di sini maksudnya nikmat. Ya, artinya dengan apa-apa yang aku ciptakan dengan nikmatku. Ya, atau kata mereka yang maksud dengan ya daya di sini kekuatan. Dijawab oleh Ahlussunnah di sini bentuknya tasnia Dua. Allah berfirman, dengan apa-apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Kalau kamu tafsirkan bahwa dengan dua tangan di sini nikmat, berarti dengan dua nikmatku. Dua nikmat. Apa maksudnya? Atau dengan dua kekuasaanku. Emangnya Allah punya dua kekuasaan? Allah kekuasaan Allah menyeluruh. Ya. Ini jelas ini adalah tahriful kalim amma wadhihi merubah-rubah perkataan Allah dari maknanya yang benar. Maka jangan sampai kita ini mempunyai keyakinan seperti ini. Wala yukayyifunahuma bikayfin aw yushabbihunahuma biaidil makhluqin tashbihal musyabbiha khadalahumullah. Demikian pula tidak boleh menanya-nanyakan bagaimana tata cara sifat tersebut. Bagaimana ya tangan Allah? Tidak boleh kita itu bertanya-tanya ataupun menyatakan demikian. Karena apa? Karena permasalahannya Allah itu gaib. Bagaimana kita mau menetapkan yang gaib kalau tidak ada dalilnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena untuk menetapkan sesuatu yang gaib imma ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pengabaran seorang rasul. Yang kedua atau ada orang yang langsung melihat. Ya, yang ketiga atau ada orang yang pernah mendengar dengan bukti yang kuat. Dan semuanya tidak ada. Apakah Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa tangan Allah itu apa begini bentuknya begini? Tidak pernah. Demikian pula, apakah ada pernah ada orang melihat bahwa tangan Allah itu begini dan begitu? Tidak ada juga. Ya. Coba Ya, kalau kita pikirkan gimana sih tangannya setan, jangan jauh-jauh. Hmm. Tangannya setan tuh gimana? Begini, apa lima atau tiga atau empat nggak tahu. Ya, tidak ada yang tahu karena tidak pernah ada yang pernah lihat setan dalam bentuk yang aslinya. Kalau setan saja kita bisa tidak bisa kita menetapkannya. Allah maha yang maha gaib. Allah lebih gaib daripada setan. Tidak mungkin kita bisa menetapkan bagaimana tata cara tangan Allah subhanahu wa ta'ala. وقد عاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه dan sungguh kata beliau Allah telah melindungi ahlu sunnah dari merubah-rubah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah sifat Demikian pula Allah telah melindungi mereka dari takyif. Menanya-nanya, bertanya-tanya tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, tata caranya. Demikian pula Allah telah melindungi mereka daripada tasbih. Apa itu tasbih? Yaitu menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluknya. Dan Allah telah memberikan kepada mereka kenikmatan, yaitu difahamkan tentang masalah ini. Sehingga mereka benar-benar menjalani jalan tauhid dan tanzih. Tanzih itu pensucian Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakul qawla bit ta'lil wa tashbih dan mereka meninggalkan perkataan dengan ta'lil. Ta'lil di sini artinya ya pemberian ilat. Maksudnya kenapa begini, kenapa begitu? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini? eh, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan harus begini. Kenapa begitu? Kenapa begini? Akhirnya karena banyak talil kayaknya begini, kayaknya begitu, akhirnya semuanya zunun. Prasangkaan belaka. Sesatlah. Sebagaimana dilakukan oleh oleh kaum Qadariyah dan Jabariyah. Mereka akhirnya mengingkari qadar karena apa? Karena mereka selalu ta'lin ya, sedikit-sedikit ta'lin wattaba'u qawla Allah azza wa jal dan mereka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir dalam surat asy-syura ayat 11 Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat Waradal Qur'anu bi dzikril yadain disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah mempunyai dua, dua tangan lima khalaqtu bi yadai bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha' Justru kedua-dua tangan Allah itu senantiasa terbuka. Allah berinfak kepada siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Allah mempunyai disifati mempunyai tangan. Allah berfirman Rasulullah bersabda, "Khalaqakallahu biyadih wa asjada laka malaikatah." Ya, ketika Nabi Musa dengan Nabi Adam berjidal. Kata Nabi Musa, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya dan Allah telah memerintahkan malaikat untuk bersujud, bersujud kepadamu menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala apa e, mempunyai sifat tangan maka ini keyakinan ahlu sunnah ya kawan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah apa mengimani segala macam sifat-sifat yang sampai kepada mereka dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Karena apa? Memberi nama Allah atau memberikan sifat kepada Allah yang tidak pernah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnahnya, berarti kita telah memberi nama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Ya, mungkin secara ini saja serakal. akal. Ada orang namanya Budi, kita kasih nama sendiri buat dia eh kamu namanya misalnya eh, Muhammad siapa nggak siapa yang mau nama saya Budi oh tapi kita seenaknya mau beri, beri nama sama dia ya tidak akan diterima karena dia memang namanya Budi misalnya Walillahi masalul a'la Allah subhanahu wa ta'ala sudah punya sifat dan punya nama dan yang mana dan sifat Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh kita bikin-bikin nama lagi buat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya kita katakan Allah itu Al Harith misalnya. Banyak kita mendengar Abdul Harith. Padahal Al Harith itu bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini jangan sampai. Dan menjauhi empat perkara dalam masalah sifat. Yang pertama tasbih. Tasbih artinya menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Yang kedua ta'til, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga uh, tahrif. Ya. Merubah-rubah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, takwil, memalingkan makna yang benar kepada makna yang batil. Ini empat perkara ini tidak diboleh, tidak boleh ya di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menetapkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam, dalam dalam hadis misalnya disebutkan bahwa Allah mempunyai betis. Kita tetapkan. Di dalam sunnah disebutkan bahwa surga dan neraka saling berhujah. Ya siapa yang lebih afdol. Sampai neraka itu ya merasa tidak cukup dengan apa? Dengan uh, uh, apa? penduduk neraka yang ada. Sampai neraka mengatakan hal min masjid masih ada tambah tambahan ya Allah. Ya. Neraka itu minta terus kepada Allah. Akhirnya Allah pun masukkan kedua apa memasukkan salah satu kakinya ke dalam neraka. Sam sampai neraka itu mengatakan kat kat cukup cukup ya Allah. Kita katakan Allah punya kaki, tapi kakinya Allah gimana? wa a'lam. Jangan dipikirin. Ya kakinya Allah seperti manusia. Karena yang kita terpikir di yang kita pikirkan, yang ada dalam pikiran kita itu cuma yang pernah kita lihat saja. Yang kita pernah lihat yang namanya kaki ya beri itu. Gitu. Pernah disebutkan oleh seseorang, ada orang buta. Selama hidupnya buta, kecuali pernah dia melihat satu detik itu pun melihat kepala ayam hmm. ya kemudian buta lagi qadarullah hmm. akhirnya setiap disebutkan ini nih buah jambu yang dia pikirkan buah jambu bentuknya serupa nggak ya dengan kepala ayam gitu hmm. ya karena apa yang cuma dia lihat, lihat itu cuma kepala ayam itu aja demikian pula selama ini kita melihat yang namanya kaki ya seperti ini Akhirnya ketika dikatakan bahwa Allah punya kaki, langsung terbetik dalam pikiran kita kaki Allah kayak kaki manusia. Ini tidak boleh. Ya. Karena Allah ah, karena apa? Kita tidak pernah melihat kaki Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Ya. Kewajiban kita ya imani, beriman saja. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kaki. Allah punya wajah, Allah punya dua tangan. Allah punya mata. Ya, ini saja. Tapi apakah Allah punya mulut? Tidak ada dalil. Apakah Allah punya perut? Tidak ada dalil. Maka ada disebutkan kul huwallahu ahad, Allahus samad. Kata-kata as-samad sebagian para ulama mengatakan ai alladzi la jaufalah. Yaitu yang tidak punya perut. Karena yang punya perut itu pasti buku butuh makanan. Butuh makanan. Jadi kita menetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Apa yang telah disebutkan seperti itu. Ya, jangan kita ini seperti kaum Mu'tazilah atau Ash'ariyah. Sekarang ini ya mungkin di Indonesia mungkin karena sudah akidahnya Ash'ariyah. Ya. Akidahnya Ash'ariyah di SD, di SMP semuanya diajarkan Ash'ariyah. Disebutkan bahwa Allah sifatnya cuma tujuh. Hmm. Itu pun eh, cuma puluh itu pun diulang-ulang ya ada disebut sebagai apa sifat mustahil dan sifat wajib. Hmm. Kemudian sifat wajib pun terbagi-bagi lagi, ada sifat ma'ani dan yang lainnya. Wujud kidam baqwa mukhalafatun lil hawat lil hawadisi wahdaniyah. Kemudian selainnya kudrat iradat, terus sam'un, basarun, mutakallimun dan yang lainnya. Kata mereka, Allah cuma punya tujuh saja. Hmm. Aneh, Allah punya tujuh. Allah punya dua puluh sifat. Sedangkan manusia kalau dihitung-hitung lebih dari dua puluh sifat. Coba itu. Manusia punya mata, manusia punya telinga, manusia mempunyai sifat pinter, manusia hitung lebih dari dua puluh. anak yakin. Kalau manusia lebih sifatnya dua puluh, Allah cuma dua puluh sifat. Hmm. Lah, sempurna mana kalau gitu? Ya, sempurna manusia kalau gitu. Secara akal saja tidak diterima seperti itu. Ya, kemudian kita katakan kepada mereka, apa dalilnya kamu sehingga kamu itu cuma menetapkan 20 sifat? Apa bedanya sifat ini dengan sifat sana? Kata mereka, mereka tidak mau menetapkan bahwa Allah itu murka. Sifat Allah itu murka. Tapi yang mereka inginkan maksudnya adalah Allah menginginkan murka. Kata mereka yang namanya murka itu adalah apa mendidihnya darah di dalam hati. Maka tidak mungkin kata mereka Allah itu mendidih darah dalam hatinya. Nah itu seperti makhluknya. Kita katakan, loh kenapa kamu tetapkan sifat irodah? Ya. Yang namanya irodah itu pun keinginan dalam hati untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat dan menjauhkan mudarat. Kalau gitu seperti manusia juga, apa bedanya? sifat murka dengan sifat iroda. Tidak ada bedanya sama sekali. Sehingga mereka pun tidak bisa untuk menjawab apa-apa. Hmm. Ya. Dan aneh-aneh jawaban mereka. <clears throat> ya sehingga pernah saya ngajar di Cibinong, Elsia. Itu saya menerangkan waktu itu tentang bahwa Allah bersemayam di atas ars. Rupanya di antara murid-murid itu ada yang pernah belajar di nyantri gitu. Dia mengatakan, "Ustaz, kalau Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, berarti Allah berada di sebuah tempat." Ya. Sedangkan yang sesuatu yang berada di sebuah tempat makhluk namanya. Nah, ini subhatnya orang-orang terdahulu sebetulnya. Kita katakan apa yang dimaksud dengan tempat ini ya, akhi. Kalau yang dimaksud dengan tempat di sini adalah arsh, <clears throat> ya betul. Bahwa Allah semuanya bersemayam di atas arsh. Tapi yang dimaksud dengan tempat di sini adalah bahwa Allah dilingkupi oleh jihad yang enam, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, maka kita tidak menetapkan sifat ini. Karena apa? Allah yang menciptakan jihad yang enam itu. Dan Allah Maha Besar disebutkan dalam hadis disebutkan. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala dilingkupi oleh jihad yang enam? Nih, ini dia <clears throat> niatnya <clears throat> niatnya ingin membersihkan Allah dari sifat makhluk, tapi jatuh ke dalam mengkiaskan Allah dengan sifat makhluk. Dia mengatakan kalau Allah bersemayam di atas ar, berarti Allah berada di tempat. Sedangkan tidak ada yang berada di tempat kecuali makhluk. Nah, lu. Ya. Pertama dia mengatakan kalau Allah berada di atas ars berarti Allah berada di tempat ya sampai sini diteruskan lagi sama dia sesuatu yang berada di tempat itu pasti makhluk itu kan memang makhluk yang berada di tempat ya, artinya berarti kamu sudah mengkiaskan Allah dengan makhluknya jatuh lagi kepada mengkiaskan Allah dengan makhluknya ya ini ya, mereka yang lari daripada apa tasbih jatuh lagi kepada tasbih yang lebih besar ya keinginannya sih niatnya sih pengen Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tapi malah apa? Jatuh kepada perkataan yang lebih jelek dari itu. Akhirnya konsekuensinya mereka mengatakan oh, kalau gitu Allah di mana? Allah tidak ada di mana-mana. Sebagai mereka Allah ada di mana-mana. Ya, Allah tidak ada di kata sebagai mereka mengatakan Allah tidak ada di bumi, tidak juga ada di langit, tidak aja tidak tidak juga di luar alam, tidak juga di sini, di sana, di situ. Lah di mana? Sama aja nggak ada. Sebagian yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Ya, subhanallah, comberan. Kata mereka, oh enggak, maksudnya tempat-tempat bersih. Lah, tadi katanya di mana-mana, sekarang tempat-tempat yang bersih. Aneh. Ya. Akhirnya saya katakan kepada dia, kebetulan namanya Jailani, ya, kata saya, ente kenal enggak Abdul Qadir Jailani? Ya, saya kenal saat itu wali Gitu. Nah, saya katakan, Tahukah kamu bahwa Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa Allah bersama yang di atas ars? Dia jelas mengatakan ketika ditanya, apa akidahmu wahai Abdul Qadir? Dia mengatakan, akidahku adalah akidah para sahabat. Sedangkan para sahabat menetapkan bahwa Allah bersama yang di atas Kalau gitu mereka mengikuti siapa? Kalau mereka mengikuti Abdul Hasan al-Ash'ari, Abdul Hasan al-Ash'ari sudah taubat. Karena di akhir di akhir hayatnya beliau menulis sebuah kitab Al-Ibana. Tapi disangsikan oleh mereka ya keontetikan alibana tersebut. Padahal alibana itu jelas dikatakan oleh Ibnu Asakir yang murid-muridnya Ibnu Abdul Hasan Asy'ari mengatakan dalam kitabnya Tabyin Kadzabil Muftari kata beliau ya beliau menguatkan bahwasannya itu adalah perkata, apa tulisan Abdul Hasan Al Asy'ari. Ya, dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Di situ dikatakan dalam kitab Al-Ibana itu kata Abu Hasan Asy'ari dan aku beriman bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Dalam kitab yang lainnya yang lebih jelas lagi Maqalat Al-Islamiyin ketika beliau menyebutkan uh, akidah ashabul hadis telah disebutkan semuanya kemudian kata beliau dengan akidah inilah aku mengambil disebutkan diantaranya bahwa Allah bersemayam di atas ars jadi Abu Hasan Asy'ari As'ari sudah taubat Mau ikutin siapa? Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani juga berpendapat demikian. Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i. Ya. Akhirnya mereka nggak ngikutin kemana-mana. Ikutin siapa kiai itu? Kiai mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini akhirnya apa? Karena <clears throat> fanatik juga taklid buta orang jatuh ke dalam ke dalam kesalahan. Maka tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita ini adalah untuk mengimani setiap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Apakah sifat itu masuk akal kita atau tidak wajib kita imani? Karena pada waktu kita mengimani sifat Allah jangan yang berbicara akal dulu. Tapi imani dulu dengan hati. Setelah itu baru kita berusaha untuk mengisbat dengan akal semampu kita. Contohnya saja, sebetulnya ya akhi, disebutkan oleh Mtemia, dalil yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Contohnya saja, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan dua tangan. Secara akal sehat, betul. Coba ada orang buntung orang punya tangan. Kita katakan mana lebih sempurna? Orang yang punya tangan. Iya kan? Ya sudah. Kalau orang yang punya tangan lebih sempurna daripada orang yang nggak punya tangan, walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin nggak punya tangan, buntung. Ya. Kalau begitu Allah tidak sempurna. Sesuai dengan engkau sehat. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat, ya secara akal sehat tidak mungkin Ya kita katakan saya melihat si Budi tidak jangkung, tidak pendek, tidak sedang, tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya kepala, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya badan. Lihat apa? Setan. Setan juga masih punya ada, punya tubuh. Bingung. Ya. Saya melihat pohon tapi tidak ada daunnya, tidak ada rantingnya, tidak ada batangnya, tidak ada akarnya. Lihat apa? Ngayal kali. Seperti sama seperti itu. Ya Allah tidak disifati maha tinggi, ya Allah tidak dikatakan besar, tidak kecil, tidak panas, tidak dingin, tidak ini, tidak itu, tidak ini, semuanya dinafikan. Gimana? Berarti Allah sama-sama saja Allah tidak ada. Itu sebetulnya perkataan itu sama saja kufrun sorry. Ya, orang yang mengingkari sifat-sifat Allah sama saja mengatakan Allah itu tidak ada. Karena apa? Setiap benda itu pasti punya sifat. Udara ada punya sifat, sifatnya ringan. Air punya sifat. Tidak ada di setiap benda di dunia ini pasti punya sifat. Kalau Allah tidak punya sifat berarti sama saja Allah tidak ada. Ini. Jadi akal sehat tidak pernah bertentangan dengan dalil yang sahih. Ini yang harus dijadikan pegangan. Makanya kalau misalnya kita mendapatkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang sifat Allah misalnya. Jangan lantas kita langsung tolak. Oh masa Allah subhanahu wa ta'ala disifati punya betis. Gimana? Itu semuanya apa? Gara-gara kita akibatnya, akibat kita mengkiaskan betis makhluk dengan betis Allah subhanahu wa ta'ala. Sak tersebutkan. Maka ini hal yang dilarang. Di dalam Islam, dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh para sahabatnya, Demikian pula dilarang oleh para ulama untuk memikirkan. Nah, ya, sini, sampai sini saja. Insyaallah kita akan teruskan dan insyaallah pengajian seperti ini setiap hari ya sampai bulan Ramadan selesai.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 Kata beliau, poin yang ketiga ya. Iya. Yeah. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين Kata beliau, qauluhum fi sifat. Akidah mereka, pendapat mereka yaitu ashabul hadis tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa kadzalika" Demikian pula yaquluna mereka berkeyakinan fi jami' sifat dalam seluruh sifat. Ya, fi jami' sifat dalam seluruh sifat. Allati nazala yang turun kerihal Qur'an dan yang dan disebutkan oleh Al-Qur'an. Ya, dengan penyebutannya oleh Al-Qur'an. Wa waradat bihal akbar sihah dan juga disebutkan oleh kabar-kabar yang sahih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sam'i seperti sifat mendengar bahwa Allah mendengar mendengar hambanya mendengar Allah batas berada di atas ars tapi Allah mendengar sampai-sampai apa yang dikatakan kita dalam oleh kita dalam hati kita Allah mendengar wal basari dan Allah maha melihat Allah melihat sedetail sekecil-kecilnya makhluk yang ada di bumi ini wal aini dan juga sifat mata akan tetapi ya mata Allah tidak serupa dengan makhluknya wal wajhi dan juga sifat wajah wal ilmi juga sifat ilmu wal quwah demikian pula sifat kuat wal kudrah dan sifat kekuasaan dia ya, berkuasa wal izzah dan perkasa wal azamah dan sifat agung wal iradah dan sifat keinginan wal masyiah dan sifat kehendak wal qaul juga Allah berkata dan berfirman wal ridha juga Allah mempunyai sifat ridha wasukh dan juga Allah mempunyai sifat suk benci wal haya demikian pula Allah disifati dengan hal haya maha hidup wal yaqdah dan Allah pun mempunyai dan Allah Subhanahu wa taala pun selalu senantiasa hidup terus menerus wal farah gembira wal dhahik tertawa ini semuanya telah ditunjukkan oleh imma Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Adapun sam'un dan basar, mendengar dan melihat ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 11. Adapun al-ain, al-ain mata ini disebutkan dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tajri bi ayunina." Ya. Dalam surat Hud itu bahwa perahu Nuh itu berjalan dengan pengawasan mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah melihat dengan matanya. Bagaimana mata Allah? Apakah seperti manusia? Tidak. Karena manusia mata manusia dengan mata apa yang lainnya berbeda sebagian sudah diterangkan kemarin. Kalau mata gajah dengan mata manusia saja berbeda, bagaimana mata mana, matanya Allah dengan matanya manusia? Jelas. Ya, tidak mungkin disamakan dan kita tidak pernah melihat bagaimana bentuk mata Allah Subhanahu wa taala. Wal dan juga wajah. Ya, dalam dalam ayat ada dalam uh, surat apa tuh ayat apa tuh? Hah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum." Bukan. Kenapa? Kenapa, Pak? Iya, betul. Dalam surat Ar-Rahman itu ya. Apa bunyinya lupa lagi? Baru saya sudah baca tadi dalam surat dalam salat Al-Iqran. Dan senantiasa wajah Tuhanmu apa wayabqa wajhu rabbika til jalali dan akan tetap wajah Tuhan dan tidak akan hancur maksudnya. Sini menunjukkan akan adanya sifat wajah. Juga dalam hadis-hadis yang sangat banyak disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah dan akan melihat Allah akan memperlihatkan wajahnya yang sangat indah. Al-ilm, ilmu itu dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Al-quwah demikian pula dalam ayat-ayat yang banyak. Al-Qudrah, demikian pula dalam ayat-ayat yang banyak kita semuanya tahu. Ya. Al-Izzah, Al-Azamah, semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Iradah, Al-Masyiah, demikian pula. al qaul wal-Kalam, berfirman, berkata. Dan berkata ini dengan suara. Dengan huruf. Wajib kita imani hal itu semuanya. Ya. as Murka, Wal-Hayah, Wal-Yaqdah, semuanya juga ditujukan oleh Al-Quran wal farah kegembira. Ini ditunjukkan oleh hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Allah Rasulullah SAW sabda lillahi ashaddu farhan taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi fi ardil fulah. Kata beliau, Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba ya daripada seseorang yang bersama untanya di sebuah padang pasir sampai akhir hadis menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati gembira wadhahik demikian pula tertawa sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah Allah tertawa kepada dua orang yang salah satunya membunuh yang lainnya tapi dua-duanya masuk surga. Yang satu kata beliau berjuang di jalan Allah kemudian mati. Kemudian yang membunuhnya taubat masuk Islam, berjuang lagi, mati lagi. Dua-duanya syahid. Allah SWT disifati tertawa. Bagaimana tertawa Allah? Allahu alam. Apakah dengan mulut? Tidak. Ya Allahu alam bagaimana? Tidak boleh kita pikirkan karena yang ada di dalam pikiran kita cuma tertawanya manusia seperti itu saja. Sudah saya berikan contoh kemarin seperti orang buta selama hidupnya buta kecuali satu detik itu juga melihat kepala ayam. Ya, sehingga dia kiaskan semuanya dengan kepala ayam itu. Ya, gunung itu apa, apa dengan kepala ayam? Semuanya dikiaskan dengan kepala ayam. Seperti juga manusia. Manusia cuma melihat tertawa itu seperti itu. Akhirnya dia kiaskan kepada tertawanya manusia. Tertanya, tertanya Allah itu yang ada pikiran kita kayak tertawa manusia. Tidak mungkin. Nah, mungkin abadan. Ya. Karena kita tidak pernah melihat Allah. Dan juga tidak ada wahyu dari Allah bagaimana tata caranya. Dan juga tidak pernah ada orang yang pernah melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Min ghairi tashbihin li syai'in min dhalika bisifatil marbubin al makhluqin tanpa menyerupakan semuanya itu bisifatil marbubin al makhluqin dengan sifat-sifat makhluk bal justru yantahuna fiha ila ma qalahu Allah taala wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mereka betul-betul berpegang ya berdiam diri sebatas apa yang dikatakan oleh Allah dan juga dikatakan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam min ghairi ziyadatin alaih wala idhafatin ilaih tanpa harus menambah-nambah tanpa juga harus ya men mengidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu hal yang tidak pernah dikatakan oleh Allah ya apa yang maksud dengan idhafah di sini sudah saya terangkan kemarin maksudnya adalah bahwa seperti perkataan seseorang, kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsh, berarti Allah berada di sebuah tempat. Ini mengidhafahkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak pernah katakan dalam Al-Quran, juga tidak pernah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata-kata tempat itu masih mujmal, masih global. Ya bisa jadi makna tempat di sini adalah maksudnya Allah bersemayam di atas arsh. Maka makna ini benar. Bisa jadi kata-kata tempat itu artinya sesuatu yang tidak lepas dari jihad yang enam. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ini. Karena apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Allah yang menciptakan jihad yang enam ini itu dan tidak mungkin dilikupi oleh jihad yang enam itu. Wala takyifin lahu tanpa juga mempertanyakan bagaimana ya, tata caranya, Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ars, bagaimana ya caranya Allah itu gembira, bagaimana Allah itu tertawa. Sebagaimana seseorang berkata kepada Imam Malik, "Kaifastawa wahai Imam Malik, gimana sih caranya Allah Subhanahu wa taala beristiwa itu?" Kata Imam Malik apa? Al-istiwa umalum. Makna istiwa itu sudah diketahui sama kita, bersemayam. Ya. Wal kaifu majhul, mempertanyakannya ya majhul tidak mungkin kita mengetahuinya. Gimana caranya? Karena tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib kata Imam Malik. Wasu'alu anhu dan mempertanyakannya bid'atun, bid'ah. Maka jangan sekali-kali kita mempertanyakannya. Dan mempertanyakan ini bisa dengan perkataan, mempertanyakan gimana. Bisa juga dengan pikiran, memikirkan. Bagaimana ya maka Allah tertawa. Bagaimana ya Allah itu gembira? Nah, ini tidak boleh. Sama sekali kita tidak boleh memikirkannya karena kita tidak pernah melihat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangan memikirkan bagaimana Allah tertawa dulu, pikirkan juga pikirkan aja dulu gimana sih setan tertawa. Ya. Belum bisa kita memikirkan gimana setan itu tertawa. Karena kita tidak pernah melihat setan. Gimana malaikat itu tertawa? Kita nggak pernah melihat malaikat. Gimana mau memikirkan Allah bagaimana tertawa? Nah ini jelas lebih besar lagi. Wala tashbihin dan juga tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Artinya tertanya, tertawanya Allah tidak sama dengan tertawa makhluknya. Gembiranya Allah tidak sama dengan gembiranya makhluknya. Ya, kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluknya. Itu semuanya harus kita yakini wala tahrifin wala tabdilin ini satu makna dan juga tidak merubah-rubah karena tahrif ini terbagi menjadi dua disebutkan oleh para ulama yaitu tahrif lafzi dan tahrif ma'nawi tahrif secara lafaz dan tahrif secara makna tahrif secara lafaz misalnya apa yang diperbuat oleh kaum jahmiyah ketika mereka mentahrif firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklim harusnya hu sebagai fa'il subjek dan Allah mengajak bicara Musa tapi dirubah-rubah oleh kaum Jahmiyah dijadikan wa kallamallaha dijadikan maf'ul bihi objek jadi Musa mengajak berbicara kepada Allah itu dirubah karena apa orang Jahmiyah tidak meyakini bahwa Allah itu disifati berbicara berubah secara lafaznya wa kallamallaha kata mereka padahal di situ jelas Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima Dan kedua yang disebut dengan tahrif maknawi merubah-rubah secara makna atau disebut sebagai takwil takwil yang takwil yang batil yaitu memalingkan makna yang benar kepada makna yang tidak benar tanpa ada dalil-dalil yang kuat. Tanpa ada dalil, dalil yang kuat. Kalau itu ada dalil yang kuat, maka takwil itu diterima. Ya. Tanpa dalil, misalnya, ketika mereka memalingkan makna kata-kata istawa menjadi istaula. Istawa bersemayam dengan kata-kata istaula berkuasa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang menguasai ars kata mereka. Padahal makna yang benar itu adalah istawa, yaitu bersemayam. Kemudian mereka memberikan hujah orang yang mengatakan istawa bermakna istaula ini yaitu dengan sebuah syair Ibnu Khattal. Istaula istawa bishrun 'ala Iraq min ghairi damin wala saifin min ghairi saifin wala damin muhraq. Ya, Kata mereka istawa Bishrun ala Irak Bishir menguasai Irak tanpa harus mengayunkan pedang dan darah, tanpa juga darah, tanpa ada darah yang dicecerkan. Kata Ibn Qayyim ketika membahas ketika menyebutkan syair ini yang pertama bahwa Ibnu Khattal itu seorang Nasrani kalau dia itu orang Nasrani tidak boleh diterima pengabarannya, apalagi bertentangan dengan Quran, Sunnah dan ijma. Ya. Yang kedua, tidak diketahui Ibnu Khattal itu majhul, bagaimana keadaannya. Bagaimana kita mau menerima riwayat yang majhul? Padahal dan itu jelas bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma. Bahkan secara bahasa itu pun tidak benar karena orang-orang Arab terdahulu memahami istawa ala itu adalah maknanya apa? E, ala wartafa'a, tinggi dan naik. Ya. Ala wartafa'a tinggi dan naik. Pernah Ibnu Arabi ini harus dibedakan ya, ada tiga Ibnu Ibnu Arabi yang sekarang akan sama. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi tanpa alif lam, ada Ibnul Arabi. Yang kafir itu yang Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnul Arabi itu seorang ulama. Ya, Ibnu ulama Malikiyah. Ada lagi yang ahli bahasa ini Ibnul Arabi. Pernah suatu ketika beliau berada di sebuah di atap rumahnya. Kemudian datang seorang sahabatnya, dia mengatakan meminta izin kata Ibnu Arabi, "Istawau, istawau alayya." Maksudnya naiklah, istau alaiya Akhirnya yang apa sahabatnya itu tidak paham. Apa makna istau awa istawa ala di sini? Kata Ibnu Arabi kami tidak mengenal makna istawa ala kecuali bermakna ala ala wartafa'a tinggi dan naik. Artinya bahwa istawa ala di sini bermakna tinggi dan naik. Maka nah, tidak boleh dipalingkan. Ya. Demikian pula memalingkan makna kata-kata yad tangan itu dengan kata nikmat. Memalingkan kata-kata apa rijal yaitu kaki Allah itu dengan kata-kata kekuatan, kekuasaan. Tidak boleh. Karena apa? Tidak ada dalil baik baik baik dari dari Al-Qur'an, sunnah maupun dari segi bahasa. Tidak didukung. Beda kalau takwil itu didukung oleh dalil yang kuat. Ya. Maka ini takwil secara istilah usul fikih diterima. Itu memalingkan lafaz dari zahirnya kepada lafaz yang lain eh, dari makna yang zahir kepada makna yang lainnya yang marjuh dengan dalil, dengan dalil. Contohnya bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dan pernah kita kaji bersama yaitu menyuruh orang yang memandikan mayit itu untuk mandi. Kata-kata di situ al-iqtisal, fal tasil, Man man ghassala tasil fal-yaqtasil au kama qala. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah yaqtasil. makna yang zahir dari ayat ini makna yaqtasil di sini adalah mandi. Tapi ternyata ada riwayat Ibnu Abbas yang memalingkan makna yang zahir ini kepada makna yang lainnya, Marju, Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas itu bahwa ini dimaksud dengan yaktasil di sini adalah ghuslul yadain, mencuci dua tangannya. Mencuci dua tangannya. Jadi bukan makna yang zahir, yaktasil di sini mandi, tapi ini dimaksud dengan yaktasil di sini adalah mencuci dua tangannya. Sehingga para ulama ya mengatakan bahwa eh, hadis itu tidak diinginkan zahirnya. Tapi karena ada riwayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah bukan makna yang zahir, kita pegang makna yang tidak zahir itu. Nah, ini disebut takwil juga, betul. Tapi takwil seperti ini benar. Ya. Yang salah itu takwil yang tidak berdasarkan bukti, tidak berdasarkan dalil yang kuat dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Kemudian kata beliau, ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر أما عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر tidak juga merubah-rubah dan menghilangkan lafad-lafad khabar yang dikenal oleh Arab ya yang mereka kenal Perlu diketahui ya ikhwan bahwa bahasa Arab yang murni 100% dan dianggap oleh para ahli bahasa Arab dan dijadikan syair-syair mereka sebagai hujah adalah sampai ke zaman abad kedua Hijriah. Sebagian mengatakan hanya sampai kepada abad ketiga Hijriah. Setelah itu tidak dianggap lagi. Karena setelah abad ketiga Hijriah, Islam sudah mulai tersebar luas, dan bahasa orang Arab sudah bercampur dengan orang ajam sehingga bahasa mereka pun menjadi banyak kemasukan bahasa-bahasa ajam. Akhirnya sebagian para para ahli bahasa Arab tidak lagi menerima syair-syair mereka-mereka yang hidup setelah abad ketiga Hijriah itu. Yang mereka terima hanya sebelumnya. Apalagi sebelum uh, pada masa-masa jahiliyah karena mereka ber, mereka betul-betul kaum yang sangat fasih terhadap bahasa Arab, paling tahu tentang mana makna bahasa Arab. Ya. Adapun kamus-kamus yang tersebar sekarang, entah itu kamus munjid yang sangat tersebar, itu jelas kamus yang tidak boleh dipegang oleh seorang talibul ilmi. Karena banyak tahrif, apalagi kamus munjid itu ditulis oleh orang-orang talis, orang Yahudi. Ya, ataupun kamus-kamus yang lainnya yang di situ jelas banyak sekali penyimpangan seperti ke kamus as-sihah oleh Fakhrul Razi karena di situ dalam kitab dalam kamus as-sihah di situ disebutkan bahwa makna istawa ala adalah istaula ini batil demikian pula dalam kitab e, kamus bahasa Arab lisanul Arab juga sedikit ya tidak semuanya sedikit tentang istawa di sini juga disebutkan maknanya adalah istaula jadi banyak kamus-kamus yang kita pegang itu dan tersebar sekarang ini ya mereka itu tidak bisa kita pegang karena apa? Karena memalingkan makna yang hak kepada makna yang batil. Tentunya kita melihat kamus-kamus yang bagus. Yang bagus itu adalah kamus Al-Qamus yang ditulis oleh Faurus Fairus Abadi. Karena beliau akidah beliau adalah kita salaf wa 'ala adh dan mereka membiarkan sesuai dengan zahir yang ada. Maksudnya dalam masalah sifat. Wa yakiluna ilmahu ila Allah taala dan mereka menyerahkan ilmunya bagi bagaimana tata caranya itu kepada Allah. Wa dan menetapkan bi anna ta'wilahu bahwasanya takwilannya itu La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب sebagaimana Allah mengabarkan ya tentang orang-orang yang kuat dalam ilmunya bahwa mereka berkata parasikhuna fil ilmi dan orang-orang yang kuat dalam dalam ilmunya yaqulun mengatakan amanna bihi kami beriman kepada Al-Qur'an kullum min 'indi rabbina seluruhnya dari Tuhan kami wa ma yadhakkaru illa ulul albab dan tidaklah ada yang ingat kecuali orang yang punya pikiran dan ini adalah sifatnya rasikhun fil ilm orang-orang yang rasikh dalam ilmu mereka Kemudian perlu diketahui ya ikhwan bahwa dalam masalah sifat ada beberapa kelompok yang sesat. Ada yang disebut dengan kelompok al-musyabbihah. Orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Seperti mengatakan tangan Allah seperti tanganku, turunnya Allah seperti tangan turunku. Ya, seperti juga mengatakan bahwa matanya Allah seperti mata manusia. Nah, ini jelas batil. Musyabbiah. Dan mereka anehnya menisbatkan Ibnu Taimiyah kepada tasbih. Dan itu tuduhan. Ya. Tuduhan Ibnu Khaldun dalam kitabnya ya, di mana dia mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ketika ya, berkhutbah dalam mimbar di, di, di atas mimbar dia mengatakan bahwa turunnya Allah ke langit dunia itu seperti turunku ke bawah mimbar ini. Ini jelas batil. Karena apa? Karena riwayat tersebut riwayat yang maudhu karena disebutkan dalam disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya bantahan dan pembelaan terhadap Ibn Taimiyah sebutkan di situ bahwasanya Ibn Taimiyah justru pada waktu itu sedang di penjara. Jadi bagaimana mungkin Ya Ibnu Ibnu Ibnu Khaldun menyatakan bahwa dia melihat Ibnu Taimiyah. Kelompok yang kedua disebut sebagai Al-Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah. Dan masuk ke dalamnya kaum Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah mengingkari sebagian ayat eh, sifat-sifat uh, Allah Subhanahu wa taala dan hanya menetapkan sebagian sifat Allah saja yang disebut dengan sifat ma'ani tujuh sifat ma'ani mereka tidak mengakui akan bahwa Allah bersemayam di atas ars tidak mengakui kalau Allah itu turun ke langit dunia tidak mengakui ya ada lagi al muawwilah yang merubah-rubah makna yang hak kepada makna yang benar eh, makna yang hak kepada makna yang batil ini juga masuk ke dalamnya Al-Asy'ariyah. Ada lagi al mufawwidah. Nah, al mufawwidah ini ya, yaitu mereka mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui tafsiran ayat-ayat sifat kecuali Allah. Ketika mereka mengatakan tajri bi ayunina, ya. Perahu itu berlayar dengan pengawasan mata kami, kata mereka, kami tidak tahu apa makna ayun. Yang tahu, yang cuma tahu cuma Allah saja. Kata mereka ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Ini mufawwidhah artinya. Yaitu mentafwid, menyerahkan makna itu kepada Allah. Padahal al-sunnah mengatakan maknanya kita tahu, tapi tata caranya yang kita tidak tahu. Jadi beda antara mufawwidhah dan al-sunnah. Ya, mufawwidhah itu juga menyerahkan maknanya kepada Allah. Ketika mereka menafsirkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersama yang di atas ars. Kata mereka tidak tahu kami maknanya istawa ala itu apa. Itu hanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah dipegang oleh Hasan Al-Banna zaman sekarang ini. Zaman dulu ada. Ya, bahkan dikatakan oleh Taimiyah bahwa akidah mufawwidhah tafwid ini lebih jelek daripada orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sama saja dia menuduh bahwa Rasulullah jahil terhadap makna. Jadi ini firqah-firqah yang sesat yang menyimpang dari jalan yang hak dalam masalah asma wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke poin yang keempat, yang kelima. Wa ayatul kitab wa akhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها dan ayat-ayat dalam Al-Quran demikian pula hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang munirah yang bercahaya An-Natiqah yang mengatakan bihadis sifat yang menyebutkan sifat-sifat ini wa ghairiha dan yang lainnya kathiratun banyak sekali. Yaqulul kitabu bi'ihsa'iha ya sangat panjang kalau disebutkan, kalau dihitung semuanya. Wa dzakara ittifaqa a'immatil millah wa wa dzukira wa dzikru ittifaqi a'immatil millati wa ulama'iha ala sihhati tilkal akhbaril waridati biha wa aktsaruha mukhrajun bil asanidis sahihah fi kitabil intisar. Dan juga telah disebutkan wa dzukira dan telah disebutkan kesepakatan para ulama milah ini, agama ini, atas benarnya kabar-kabar yang menunjukkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan kebanyakan dikeluarkan dengan sanad-sanad yang sahih dalam kitab Al-Intisar. Demikian pula Imam Al-Imam Al-Zahabi mempunyai kitab khusus tentang istiwa al-ulu namanya. Al-ulu itu disebutkan pendapat-pendapat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seluruh para ulama, hampir lebih, lebih dari seratus. Semuanya menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas ars. Maka <clears throat> ini, ini ini semuanya adalah sesuatu hal yang sudah diittifak, sudah disepakati oleh para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Maka orang yang menyeleweng darinya, dia telah berbuat mungkar, dia telah jatuh ke dalam kemungkaran. Wasyartuna fi awal hadal kitab al-ikhtisar wal-iqtisar. Dan syarat kami, kata penulis kitab ini, dalam awal kitab ini, yaitu al-ikhtisar dan ikhtisar meringkas dan menyimpulkan ala al miqdar ya dengan seringkas Dun dunal ikthar biriwayatil akhbar tanpa memperbanyak riwayat-riwayat kabar wa asani diha dan juga tanpa menyebutkan sanad-sanadnya yang sahih hingga naqlatil athar wa musannifil masanid sihahil kibar juga menurut eh, para penukil athar dan para penulis musnad yang sahih dan besar kata beliau lagi poin yang keenam <clears throat> kita teruskan Al-Quran kalamu Allah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Qala Syekh Abu Uthman As-Sabuni. Kata Syekh Abu Uthman, "Wa yashhadu ashabul hadis." Dan ashabul hadis juga menyaksikan. Wa ya'taqiduna dan meyakini أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق bahwasannya kalam Allah itu bukan makhluk. Ya. Demikian pula kitabnya, <clears throat> suaranya, wahyunya itu bukan bukan makhluk. Wa man qala bi khalqihi fa huwa kafirun indahum. Barang siapa yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk dan meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir menurut mereka. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, "Man qala bi anna al quran makhluqun faqad kafara." Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Akan tetapi ya ikhwan, harus dibedakan antara hukuman secara umum dengan hukuman secara individu. Tidak semua kita katakan ya Al-Quran, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, lantas kita cap per individu bahwa dia itu kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk kafir, kemudian ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apakah boleh kita langsung cap dia itu seorang kafir? Tidak boleh. Karena apa? Bab pentakfiran, masalah mengkafirkan orang, itu ada syarat-syaratnya. Dan ada mawaniknya, penghalang-penghalangnya. Makanya tidak bisa ya. harus ya, kita tidak bisa kita cap sembarangan orang tidak maka harus dibedakan antara penghukuman secara umum maksudnya ya penghukuman secara umum misalnya begitu barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir tapi untuk menghukumi individunya ini sulit sebagaimana Imam Ahmad Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka kafir tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ibnu Abi Duat yang jelas penyeru kepada akidah ini. Beliau juga tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun yang jelas memerintahkan bahkan memaksa para ulama untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Bahkan membunuhi para ulama supaya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Beliau sama sekali tidak mengkafirkan. Karena apa? Babut takfir, masalah takfir masalah besar karena masalah takfir itu tauqifiyatun mahub. Itu milik Allah saja. Artinya kita tidak boleh mengkafirkan seseorang kecuali sampai ada burhan. Hujjah yang bayinah kuat dari Allah dan Rasul. Bahwa itu adalah perbuatan kafir. Kemudian juga orang tersebut bisa jadi jahil. Atau bisa jadi punya syubhat. Sehingga dia mengatakan hal itu. Maka perlu dihilangkan lu syubhat-syubhat yang ada pada dia. Dihilangkan dulu kejahilan yang ada pada dia. Sampai kalau dia itu faham bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi dia tetap saja berkeras-keras untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka jelas orang tersebut sudah kafir. Dari milik Islam. Dan yang, yang menghukumi kekafiran itu pun tidak sembarangan orang. Harus betul-betul orang-orang yang mempunyai ilmu dari para ulama kibar. <clears throat> Al-Quran الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على على الرسول sallallahu alaihi wasallam dan Quran yang merupakan kalam Allah dan wahyunya alladhi yanzilu bihi Jibril adalah apa yang diturunkan oleh Jibril atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabian Quran yang berbahasa Arab liqaumin ya'lamun kepada kaum yang mengetahui basyiran wa yang memberikan kabar gembira dan memperingatkan kama qala azza wa jalla min qail sebagaimana telah berfirman Allah yang maha perkasa wa innahu latanzilum min rabbil alamin sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabb yang semesta alam nazala bihir ruhul amin yang, yang turun dengannya ar-ruhul amin maksudnya Jibril ala qalbika litakuna minal mungzirin kepada hatimu agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin dengan lisan Arab yang jelas. Di sini menunjukkan bahwasanya bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Akan tetapi tidak berarti bahwasanya seluruhnya 100% baik dalam kalimatnya bahasa Arab. Karena ada bahasa-bahasa yang itu berasal dari Ibrani seperti Ibrahim ya. dan itu tidak sama sekali kita katakan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab salah Al-Quran itu bahasa Arab jelas tapi dalam beberapa kata-katanya ada yang apa bahasa lain dijadikan bahasa Arab ya. seperti di Indonesia sama ada bahasa Belanda jadikan bahasa Indonesia ya tetap dikatakan itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Belanda. Bahwa الذي بلغه Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu dan Al-Qur'an inilah yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya kama umira bihi fi qawlihi ta'ala sebagaimana diperintahkan dalam dalam ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Fakana alladhi ballaghahu ta'ala kalamahu azza wa jal. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah firmannya. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, "Atamna'uni an uballighu kalama rabbi?" Apakah kalian melarang aku untuk menyampaikan firmannya Tuhanku? Hadis ini sahih ya. Hadis ini terjadi ketika kaum Quraisy menghalang-halangi beliau untuk menyampaikan ya. Kemudian beliau mengatakan antabna atamnauni an uballighu kalam rabbi. Hadis ini sharih jiddan. Hujjah yang sangat kuat yang menyatakan bahwa apa kalam Allah itu bukan makhluk. Bahwa huwa alladhi tahfazuhu sudur wa tatluhu al-alsinah. Dan ini pula keyakinan ini pula yang dijaga oleh hati-hati kita. Watatluhul asina dan dikatakan oleh eh, lisan-lisan uh, kita. Artinya bahwa kaum muslimin pada waktu itu semuanya bersepakat bahwasanya Allah Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Wa yuktabu fil masahif kaifama tasrafuhu bi qira'ati qari'in wa lafdhi lafidhin wa hifdhi hafidhin wa haitsu tuliya وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام ya sebagaimana ya wa yuktabu fil masahif dan Al-Qur'an itu juga ditulis dalam mushaf akan tetapi perlu kita ketahui ya bukan berarti bahwa mushaf itu bukan makhluk mushafnya makhluk kertasnya makhluk pintanya makhluk tapi Qur'annya bukan makhluk seperti misalnya persis ya hadis Rasul. Tintanya kita yang nulis, suaranya suara kita, tapi itu perkataan Rasulullah. Innamal a'malu niat misalnya. Ini bukan perkataan saya, itu perkataan Rasulullah. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya saya, suara saya itu makhluk. Ya, tapi Al-Qurannya ini firman Allah bukan makhluk. Ya, harus kita paham masalah ini. Langsung saja. Ya, sampai sampai di sini dulu. E, pembahasan kita, insya Allah kita akan bahas setiap hari dan kita akan mulai pada pertemuan yang akan datang pada poin yang ketujuh. Kita tutup sampai di sini.